wa wa takwinihi makhlukun mukawwanun untuk mengetahui tentang apa yang dijelaskan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam judul atau dalam terjemah ini yang lebih lengkap, lebih luas kita harus kembali kepada kitab yang telah ditulis oleh Al-Imam Bukhari dengan judul Kholku Af'alil Ibad Kholku Af'alil Ibad satu jilid khusus karya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Seperti yang disebut dengan al-khalaq. Al-khalaq idza urida fi al-makhluq dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala terpisah dari zatnya. Al-khalaq idza urida fi fi'luhu jika diinginkan dengan lafaz al-khalaq ini adalah perbuatan Allah maka khalaq adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti lafaz Al-Qur'an. Lafaz Al-Qur'an jika yang diinginkan dengannya adalah al-makruh, maka dia adalah apa? fi'lul hamba. Tapi eh, ini adalah makruh adalah apa? Kalamullah. Jika tidak bertabi Al-Qur'an adalah apa? Kiraatul qiraah. Dia adalah apa? makhluk. Nah. Ini dibedakan oleh beliau dalam kitab beliau dalam kitabnya Al Imam Bukhari dalam yang tadi berjudul Kholku Af'alil Ibad. Seperti yang disebut di sini. Ala khalqu kholku wal amru. Ketahuilah bahwasanya bagi Allah adalah al khalq. Kalau yang diinginkan adalah makhluk, dia bukan sifatnya Allah. Tapi kalau al-khalaq mananya adalah Allah memiliki sifat menciptakan maka dia adalah sifatnya Allah bukan makhluk. Demikian juga al-amr. Jika diinginkan dengannya adalah al-makmur dia makhluk, tapi kalau amr adalah qauluhu maka bukan makhluk dalam judul yang telah kita baca tadi wa wa fi'lu rabbi tabaraka wa ta'ala yakni langit dan bumi dan yang lainnya adalah ciptaan Allah kalau disebut dari sisi ciptaannya maka dia makhluk tapi kalau dari sisi Allah yang menciptakan maka al-khalaq adalah perbuatan Allah yakni bukan makhluk Maka dikatakan wa wa fi'lu rabbi tabaraka wa ta'ala wa amruhu. Maka bukan makhluk. Tetapi yang tadi disebutkan wa makana bi fi'lihi wa amri wa takhliqi wa takwinihi fa wa maf'ulun makhlukun mukawwanun. Jadi makna al-khalq bisa juga bermakna apa? Makhluk bisa juga bermakna apa? Sifatnya Allah. Kalau khalq dia adalah masdar, bisa bermakna makhluk. Seperti Quran bisa dimana kira'a ataupun makro. Kalau kira'a fi'lul abad. Perbuatannya hamba. Kalau makro adalah kalamullahi ta'ala. Penjelasan yang panjang lebar dibawakan lima buku dalam kitab yang telah kita sebutkan kholku af'alil ibad. Dan itu perlu dimiliki oleh seorang talib. Dan dibaca dipahami akan dapat beberapa faedah. Di antaranya adalah yang telah disinggung, disindir di sini dalam judul yang telah yang sekarang ini kita baca di sini. <clears throat> Adapun di sini ala laul khalqu wal amr yang dibawakan oleh beliau Syekh bin Ba'as rahimahullah taala. Wawu tadi adalah wawu atau taktadi al-mughayarah menuntut perbedaan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi beda antara khalq dan amr al khalq khalquhu al amr qauluhu mafhum khalq maksudnya adalah ciptaannya kalau amr perkataannya Beda antara ciptaannya, dia adalah makhluk. Kalau amr, kalamnya. Kenapa? Karena ya, nggak mungkin adanya perintah kecuali dengan ka, kalam. Nggak mungkin adanya perintah kecuali dengan kalam. Nah, ini perhatikan. Perintah apakah dengan fi'il? Enggak. Harus dengan kalam. <clears throat> Maka dikatakan di sini oleh beliau Syekh bin wal amru yutlaqu alal kalam. Wal amru dan amr itu bisa diungkapkan atas makna al kalam. Innama amruhu idza arada ay syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hanya saja perkaranya atau perintahnya apabila jika Allah menginginkan sesuatu Allah berkata kepada sesuatu tadi kun fayakunu maka jadi jadilah maka ia jadi wa yutlaku ala asya ukhra minasuun al-amr juga bisa diungkapkan pada perkara-perkara lain dari beberapa urusan yang dia adalah makhluk Pemakana minal kuli bahwa kalamuhu wa sifatuhu. Amr tadi. Kalau termasuk dari perkataannya Allah, maka dia adalah kalamnya dan sifatnya. Kalau amr tadi terkait dengan ciptaan-ciptaannya, maka dialah makhluk. Ini makmur yang diperintahkan. Ini kalau ingin lebih jelas tadi saya ulang lagi kembali kepada kita beliau Imam Bukhari Kholku Af'alil Ibad satu jilid separuh ini insyaallah lipat anu tebelnya. Kemudian kita lanjutkan. Maka Wakadzalika hadal hadisul azim. Hadis yang bernomor 7452. Demikian juga hadis ini yang hadis yang sangat agung. Hadis ibnu Abbas fi naumihi inda khalatihi Maimunah. Hadisnya ibnu Abbas terkait dengan cerita kisah tidurnya ibnu Abbas ketika beliau menginap di bibiknya, bibik dari ibu. Katakan khola. Bibik dari bapak dikatakan apa? Hah? Ama. Bibik dari ibu dikatakan khola. Liandura salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ya, liandura salatan salam. Tujuan tidur di Bibiknya tadi adalah supaya bisa melihat salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana bahwasanya Maimunah adalah satu di antara istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis al-adim fihi fawaid. Ini dalam hadis yang agung ini ada beberapa faedah yang dikandungnya. Di antaranya minha di antara faedah-faedah itu jawazu naumis sabi inda rajul wa ahlihi idza kanatil mar'atu mahraman lahu Bolehnya seorang sobi, seorang anak. Maksudnya apa? Masih kecil, sobi ini anak kecil. Bolehnya anak kecil itu tidur, nginap pada seorang laki-laki dan keluarganya laki-laki tadi. Apabila wanita tadi itu, istrinya seorang tadi itu sebagai mahramnya bagi orang yang tadi masih kecil dikatakan nginap tadi. Rian duro Idza gunaka maslahatun syariatun supaya bisa melihat apabila di sana dalam kesempatan tadi menginap ada kemaslahatan yang syar'i. Ini kisahnya Abdullah kisahnya apa kisahnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan, tapi kisah ini bukan terbatas pada beliau saja tapi bisa diambil selain beliau pun kita taruhlah anak-anak kita taruhlah boleh nginep pada bibinya walaupun bibi tadi punya suami apabila di sana punya keinginan untuk melihat sesuatu perkara yang syar'i. Ada kemaslahatan ditanya dari segi syar'i. Zaid. Apa ini kamu? Perhatikan. Fa inna Ibn Abbas karena anhuma kana lam yablughil hulum hina mata nabi sallallahu alaihi wa wasallam maka sesungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu saat itu ketika menginap di rumahnya Maimunah radhiyallahu anha waktu itu belum apa belum balik lamnya belum belukul mananya belum balik lamnya belukul kulhum itu mananya belum balik ketika meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum balik Wakana kabiron, akan tapi beliau fisiknya besar. Balna hazal ihtilam. Bacanya ini bukan ini isim fi'il ini bukan isim. Balna hazal ihtilam ini qarabal ihtilam. Qaraba al-ihtilama bukan ini bukan jumlah ya, Tapi ihtilam sebagai maf'ulun bi Ya kan? Nah, haza ini ada domir huwa di situ. Jadi Abdullah bin Abbas ini sudah mendekati ihtilam, mendekati balik. Wa qarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma inda khalati Maimunah. Wa qarr ini dikatakan apa sunnat takririyah perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ini diikrarkan oleh Nabi diakui, tidak diingkari. Sunnah itu ada sunnah fi'liyah, ada sunnah apa? Kauliyah dan takririyah. Nah, takririyah ini adalah suatu, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabi. Rasulullah SAW mengatakan perbuatan itu, beliau tidak mengingkari, namanya apa? Sunnah takririyah. Ini pembagian tentang masalah sunnah, tentang perkara yang dinisbatkan kepada Nabi. Pengakuannya juga menjadi hukum. Perkataannya juga menjadi hukum, perbuatan menjadi hukum. Bahkan termasuk sunnah tarkiyah pun terkadang juga menjadi hu hukum. Apa yang belum tinggalkan juga kita meninggalkan dalam perkara ibadah. Dikatakan sunnah tarkiyah. Yakni Rasulullah dengan sesuatu dikatakan sunnah. Maka kita mencontoh apa yang beliau tinggalkan namanya apa? Sunnah tak, sunnah apa? Sunnah tarkiyah. Lawan dari suara sunnah fi'liyah. Jadi Nabi SAW memberikan pengakuan dalam arti tidak mengingkari atas apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas menginap pada bibiknya Maimunah. Dengan tujuan di sana ada masalah hati yang syar'i apa yang dia inginkan untuk melihat ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceritakan oleh beliau oleh Abdullah bin Abbas. Di antaranya adalah fatahat dasar Rasulullah SAW ahli hisaatan summa rokoda. Falamma maka sulusul lailil akhir aw <clears throat> ba'dahu qa'ada sama. Ini beberapa sunnah fi'liyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Di antaranya tahaddus. Ceritanya beliau Nabi SAW bersama keluarganya. Saatan yakni sebentar kemudian tidur. Maka tatkala <clears throat> waktu tinggal sepertiga bagian akhir yakni malam atau sebagainya maka beliau duduk lalu melihat ke langit Beliau membaca inna fi khalqis samawati wal ardi ila li liulil albab. Ini juga termasuk sebagai dalil bahwasanya bacaan di sini enggak harus ditartil. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Kalau seperti itu. Tapi dibaca begitu saja. <clears throat> juga enggak perlu diawali dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim seperti di radio Tutup dengan apa? Penutupannya apa? Sotokallahul adim. <clears throat> Biasanya itu perkara-perkara yang muhdas, banyak rame dilakukan oleh banyak manusia. <clears throat> Wafi minal fawaid. Dalam hadis ini juga ada beberapa faedah yang lain annar rajulah yatahaddatsu ahlihi ida awa awa ya'wi ila firasihi juga seorang itu diambil dari kisahnya Nabi tadi, boleh kita juga mencontoh. bahkan termasuk sunnah kalau kita mencontoh bahwasanya seseorang itu bercerita bersama istrinya apabila dia awa yawi ini apa? Apa awa itu? Menuju ke tempat tidurnya Kalau awa yu'wi apa? Eh? Melindungi. Allah man awa muhtisan. Allah orang yang melindungi seorang yang berbuat hadas semua ma'alihi wa nisuhum. Dengan ketika dia mulai ingin ke tempat tidurnya bercerita sama istrinya, Ahli maksudnya di sini istri. suhum. anisuhum. Yohanis ini adalah lawan daripada wahs. wasi. Anasa yu'anisu ataupun anasa yu'nisu apa namanya? Menyenangkan. Biar nggak merasa asing keluarganya dengan dia. Wala yakunu harisun ala naum mubasaratan dan janganlah memiliki ambisi langsung tidur. Bal semua ahli wa yu'annisum bahkan ketika mau tidur ke tempat tidurnya itu bercerita sama keluarganya dan membuat keluarganya itu merasa senang. Katakanlah mu ma'ahum bima yunasibul maqam dan berbicara bersama keluarganya dengan apa yang sesuai dengan perkara yang terkait dengan kebutuhan di waktu itu. Mencerita masalah pekerjaan dan yang lainnya, tentang masalah anak-anaknya. Nah, itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Inasan wa ihsana mubasyaratin, muasaratin Sebagai bentuk inas, anasai, yunisu, yunisu. yunisu. Nah, inasan. Seperti amanah. Terus aminu. amanah yu'minu imanan. Nah itu. Filamernya apa? Amin. A amin. Ya jalannya amanu. Aminu. Ah. Jalannya amanu aminu. Itu bela apa? bela? amr. Amin. Sebagai bentuk ina supaya tidak terlihat asing antara suami istri tadi. Sebagai bentuk ihsan muasyarah menggaul dengan cara yang baik. Kemudian setelah itu baru tidur. Tumayana pada dalik. <clears throat> Ini faedah-faedah yang terkait dalam hadis tadi. Qal wa fihi minal fawaid. Juga beliau berkata, Rasul bin Bas ada beberapa pada yang lain. Annahu idza qama minan naum min akhiril lail yaqra'u hadhil ayah. Ini juga termasuk sunnah fi'liyah. Anau ini anna rajul, Seseorang itu. Apabila berdiri, bangun. Maksudnya bangun dari tidur. Di akhir malam membaca ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wa nahari ayati liulil albab. Nah, ini. Walada rafa'a basarahu ila sama. Dan dikarenakan inilah beliau mengangkat pandangannya ke langit. Alaihi wasallam. Wa qara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Wa ja'a fi riwayatin annahu kammala al-ayat ila an khatamaha ila akhir surah. Dalam satu riwayat datang penjelasan bahwasanya beliau sallallahu salam wasallam itu menyempurnakan ayat-ayat yang dibacakan ini sampai ditutup sampai selesai sampai akhir surat. Wa ayatun azimatun yustahabbu liman qama minan naum ayyakra'aha. Ayat-ayat ini ayat yang sangat mulia, sangat agung. Disebabkan bagi orang yang bangun dari tidurnya membaca ayat ini. Kama korohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat itu. Ini namanya sunnah fi'liyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walima lima fiha minal ilo. Lima fiha Kenapa disunahkan untuk dibaca? Disebabkan dikarenakan di dalamnya ada idhah. Idhah ini tak ganti daripada wawu. Wa'adha apa? Ya Wa'adhan wa idhatan. Nah. Ta ganti daripada apa? Dari apa? Wa wawu. Seperti wasala ya'sulu waslan wa silatan. Nah. Kemarin kita baca bahwasanya dulu Rasulullah mengirim sila dari Makkah ke siapa? Siapa? Kita baca dulu dalam Sulam Sunan Nasai. Siapa? Siapa yang ingat? Rasulullah dulu mengirim sila dari Medina ke Mekah untuk siapa? Kemudian dalam Sunan Nasai, siapa yang ingat? Suwaibah. Nah, jaga khair. Suwaibah ibu sesusahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nyusu dulu sama Abu Salamah sama siapa tadi satunya Hamzah itu ingat karena yursilu sila maka Nabi Sallam yursilu silata minal Madinah ila Makkah ketika beliau hijrah tetap masih menyambung apa menyambung kebaikan dengan apa yang sekiranya bisa menghibur hatinya orang yang dianggap baik dulu. Di masa dahulu, di mana dulu Suwaibah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengirim sesuatu berupa pemberian tertentu mungkin, ya kalau sekarang bagian uang dan semisalnya. Apa itu? Kenapa? Karena melihat jasa baiknya dulu. Demikian juga seorang itu berbuat baik kepada orang yang dulu pernah baik pada dirinya, bukan malah ingkar dari kebaikannya. Ya kan? Makalah memusuhinya tanpa hak, tanpa syar'i. Itu termasuk apa? Termasuk kufur nikmat. Tidak bersyukur Man lam yaskurin nas la yaskuru la yaskurullah. Siapa yang bersyukur pada manusia enggak bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat hadisnya Abu, Abu Dawud. Maka Rasulullah SAW seperti mengirim masih sila. Maksud saya adalah ira ini ada tak di situ ganti daripada wau. Wa adhaya idhu wa adhan dan idhatan. Lima fiya minal idhar. Ayat tadi ada kandungan berupa nasihat wa dzikra. Peringatan. Fa inna fa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin wa dzikra peringatan. Dikro itu bisa maknanya peringatan, bisa maknanya apa? Dikroyat apa maknanya? Hmm? Kenangan. Nah, kena? Kenangan. Dikro itu peringatan. Atau maknanya apa? Kena, kenangan. Maka di sini adalah peringatan. Dalam ayatnya ada nasihat dan ada peringatan. zikir Sama saja. Bi ayatillah. Ada nasihat dan peringatan. Dan supaya kita ingat dengan ayat-ayat Allah tanda-tanda kebesaran Allah. Apa makna ayatullah? Tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh dalam diciptakannya langit-langit dan bumi dan adanya malam dan siang ini ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang memiliki albab ya Pak, hati, pikiran. Tanda-tanda tentang keesaan Allah yang berhak diibadahi. Wa zikril jannah. Lima femnal idha wa zikra wa tadkiri bi ayatillahi azza wa jal wa zikril jannah wa nar wa alul jannah wa lunak. Kenapa kan dalam ayat itu lanjutannya ada penyebutan tentang surga dan neraka dan penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dikatakan adanya ilmu, ada sifat-sifat penghuni surga. Sifat-sifat penghuni neraka. Sifat-sifat surga dan sifat neraka semuanya disebut di sana. Maka ada beberapa faedah yang sangat besar. Sebagai bentuk tentang konsekuensinya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah Taib. Wa fi al fawaid. Dalam hadis ini juga ada beberapa faedah yang lain. Ayastanna. Apa namanya istan? Istanna yastannu. Bersiwak, gosok gigi. Telang mering telang disebutkan. Di antara faedahnya adalah ketika bangun malam itu juga gosok gigi. Idza kauna naum istannu yakni yasusu fahu bisiwak menggosok mulutnya dengan siwak yatasawwaku inda qiyamihi wa minan naum wa inda wa inda salati inda wudu'ihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak ketika bangun dari tidur ketika salat ketika wudhu. kita pun seperti itu disunahkan ini namanya sunnah fi'liyah Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yasusu fahu fi siwak. Yasusu. Sasa yasusu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur di malam hari menggosok giginya, menggosok mulutnya dengan siwak. Tapi sekarang siwak ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin yang ada adalah apa? pakai pasta gigi. Bagi yang mengatakan apa? TN itu muhdas adalah sikat gigi juga mu muhdas seharusnya. Kan alat itu. Asrama juga alat untuk belajar. Ya. Seharusnya jangan pakai sikat gigi. Pakai apa? Si siwak. Bisa nggak kira-kira? Hah? GTN gitu. itu kalau muhdas karena itu alat belajar Gantanya prasarana harusnya apa sekali gitu juga apa mau muhdas bahkan lebih muhdas daripada tempat belajar karena tempat belajar mungkin kan ditinggalkan nggak mungkin bagaimana kita bisa tempat belajar belajar butuh tempat imat di luar ruangan imat dalam ruangan tok di dunia ini kalau nggak di luar ya di dalam ruangan ada mungkin tempat ketiga nggak ada Gitu. Belajar di dunia ini tempat belajar cuma dua, nggak mungkin ada tempat yang ketiga. Kalau nggak di luar ruangan ya dalam ruangan. Iya Gitu. Nah. Dalam ruangan namanya asrama, di luar ruangan namanya luar ruangan namanya ya? ala alaman, terlalu lapangan. Malam siang di situ ya, ben mate ya. Ya kan? Bagaimana dikatakan mohdas belajar dalam ruangan? Karena mereka bukan mengatakan cuma sekedar apa itu belajar tapi ruangannya yang disebut itu muhdasnya adalah ruangannya jadi namanya asrama itu nggak boleh ya kan jadi bagaimana dengan siwak dan pasta gigi. Mau bilang muhdas? Ayo, nah, ya. berani enggak? Itu konsekuensi. Gimana pada yang Rasulullah pakai siwak. Mana ada pasta gigi? Pasta gigi. Ini mati apa pesona ini. Kok mati? Kan biasanya lo jangan nelpon-nelpon. Berarti kan? <clears throat> Berarti di sini susu fahu bisiwak wa fil hadis laula an asukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin wa ma'a li wudu'in. Dalam hadis laula jika bukan karena aku takut khawatir memberatkan atas umatku, pastikan ku perintah mereka untuk menggunakan siwak ketika salat dan bersama setiap wudhu. Mana ada supaya bersikat gigi gitu. Mana ada. Ya kan? Sekarang sikat gigi dikatakan oleh ulama makanan boleh. Tapi bukan sunnah. Sunnahnya apa? Si siwak. Muhdas? Ya, mereka yang anti TNI. TNI Tarbiyatun Nisa Indonesia. Indonesia. <laughs> Itu TNI Tarbiyatun Nisa apa? Indonesia. <coughs> Wa fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatahajjadu eh, eh, yatahajjadu fil lail min al-lail. Di antara hadis ini faedahnya adalah bahwa Nabi sallallahu bertahajud di malam hari. Idza kana thulutsul lail aw qablahu qalilin aw ba'dahu qalilin ala sallam. Kapan pelaksanaannya? Pertiga malam. Akhir atau sebelumnya bikolilin ataupun sebelum sepertiga malam atau setelah sepertiga malam bikolilin nah. wa yutilul kiroah dan memperpanjang bacaan wa yutilul ruku memperpanjang ruku wa sujud wa yusalli ihda syarata fil ghalib keseringannya salatnya 11 rakaat itu fil ghalib namanya keseringannya mana ghalib Bukan menang golep itu. Golep ya, beli bu bahwa golep menang keseringannya gitu. Bukan dari kan menang. dari di kamus golep ya, beli bu ya kan? Bahwa golep menang. Keseringannya menang, ya, menang piye? Mananya pas Seringannya. Sebagaimana kemarin Cak Mus menukilkan pada saya. A'udzu billahi di rojim maknanya adalah saya berlindung dari syaitan yang terlempar. Nah. A'udzu billahi di rojim saya berlindung dengan Allah dari syaitan yang terlempar karena rojim maknanya yang terlempar. Terkutuk salah. Hmm, dari mana? rojim maknanya terkutuk. Enggak tahu bahasa kamu. Yang terlempar <laughs> lempar kemana? Tertendang gitu. Eh. Jadi kalimat itu tergantung apa siak siaknya. Jadi bahasa Arab itu ada tiga untuk mengetahui tentang makna yang benar. Ada siak, ada apa? Lihak, ada apa? Nah, sibak, ada sibak, ada lihat, ada siak. Sibak itu awal kata, Lihat akhir kata, siak konteks secara umum itu namanya untuk mengetahui makna kalam. Bacaan Islam pun seperti itu. Maka di sini seperti wa yusulih dasaratan fil ghalib, bukan kok dalam kemenangan. Artinya apa? Dalam keseringannya, gitu. Seringannya adalah salat 11 rakaat beliau salat salam. Paham? Ah. Rubama shalla salasa rubama sallallahu salasa asyarata. Warubama dan ada kalanya beliau itu sekali-kali ditaklil di sini salatnya 13 rakaat. Sebagian ulama mengatakan yang dua itu adalah imam salat istitah. Arubama salat is'an dan ada kalanya salat 9 rakaat. arubama salat sab'an ala hasbi taisir. Kadang salat 7 rakaat sesuai dengan kadar apa? Kadar kemudahan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Paham? Maka ketika dibanguni, ketika Pak Akid bi adzan, jangan ngorok wae. Wis adzan, wis mari adzan sik. Ping telu gak tangi. Pegel nangeni. Bujang-bujang iki. Nah, antum kan bujang mudorek. Masa tangannya angel ngono. Itu bujang mudorek. Bujang masakin dan masak deh masa depan pemuda mudore tangannya malesnya setengah mati nah ini ya perhatikan minimal satu satu rakaat kalau bisa kalau nggak mampu tiga ya satu satu rakaat ya kan sebelum subuh itu bangun kalau di Pakistan ya ikhwa namanya pondok ngapal Quran itu jam dua sudah bangun sampai subuh setelah subuh sampai sarapan. Setelah sarapan sampai jam 10, baru tidur sampai jam 12 siang duhur. Setelah duhur ngapal, makan Sampai asar. asar main bola kadang-kadang. Bukan kok hari-hari di situ. Sepak takro. Kadang-kadang. Rubama. Yal abul kuro bukan? Goliban yal abu kuro. Rubama yal abu Ya Arab yal abil kuro. Bukan kok goliban. Yal abil kuro. Sampai tetangganya marah-marah. Nah. nah itu enggak benar. Hmm, itu ngapal Quran. Nanti malam setelah maghrib, setelah isya sampai jam 10 lagi baru tidur. Itu dua tahun biasanya selesai nanti tahun ketiga melancarkan. Ini di Pakistan. Adapun kita kita dulu nggak ikut program itu kenapa? Karena waktu kita ke sana sudah ya kan? Sudah STW STW setengah tua setengah tua. Jadi nggak ngapal kur Quran. Ya belajar yang penting. Sorop pun sampai nggak mau diajar sorop. Kenapa? Karena sudah STW semuanya. Belajar sorop daba-daba. So kapan belajar motor buku nih? Entek waktu daba-daba, wae. Ya kan? Guru-guru kita dari tulisan jamaah Islamiyah ngajar sorok. Kita masuk dua kali, tiga kali sudah capek suruh nulis dapat-dapat di papan bola yang ini yang tak waktu ini tua dek ini sudah belajar aku. Aku? Nah, itu. Makanya kita cuma empat tahun di Pakistan. Bukan kewa langsung pulang. Kalau saya masih ke Saudi. Nah, itulah. Tapi dengan jangka empat tahun, lima tahun dapat manfaat yang sangat banyak sekali. Karena apa? Keseriusannya ada. Ya kan? Sebabnya itu. Adapun ya karena takdir dari Allah Taala Allah memberikan kemudahan. Lain dengan mungkin di jamiah ya Keluar dari Islamiyah nggak tahu kamus. Ya kan? Karena sana apa? Ayam, ayam. Ayam, ayam. Sampai ngisi WC. Sampai ngisi WC. Perut banyak isinya, sering ke WC, penuh WC-nya. Nah. Pulang Ya kan? Takut kelaparan? Balik ke habitatnya dulu. Organisasi yang NU-NU, Muhammadiyah, Haroki-Haroki, Ikhwani-Ikhwani. Ya kan? Yang penting biasis, biasiswa. Nah, itu. Berarti kan? Umul Qura pun seperti itu. Tempatkan seperti itu. Maka kalau kan ya, belajar kalau susah itu insya Allah ya kan dapat ilmu. Kalau senang, akhirnya kebanyakan nggak dapat ilmu. Atau maka jangan antum mejikom terus. Tengok nasi di situ dibuang berapa banyak itu di tempat sampah itu. Saya tengok itu. Gara-gara mejikom. Nah, ya kan? Nanti antum diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Taala. Nasi dimasak nggak dimakan. Ya. <clears throat> Jadi kalau lemah juga antum pakai maka gunakan pas-pas saja jangan sampai misalnya kayak gitu itu nggak bagus kalau <clears throat> antum mau di, bisa dijemur di karak nanti dijual sekilo ke 20 2500 minimal jual belikan beras lagi jangan buangnya kayak gitu bakarannya pun susah <clears throat> Taib, ini tadi intermesu sedikit. Nah, kaitan dengan masalah bangun malam su susah. Adapun sunnah yang tadi telah kita baca, ada dasar rakatan fil ghalib rubama asal salah asar rakatan rubama shalatis an rubama shalatis sab'an ala hasabit taisir. Apa taisir? Kemudahan dari sisi keadaan. Karena orang itu kadang-kadang apa terkondisikan dengan situasi <clears throat> capek dan semisalnya ngantuk. Tapi kalau hari-hari ngantuk ini nampaknya lain sudah. Soal berarti perhatikan idza malas sabun wa ghasala famahu bisabun badala siwak al jawab sabun la ba'sa bukan muhdas ah ini tengok tadi enggak saya baca ini ini baru saya baca saya bukan merojak tadi bukan kok saya tadi nyinggung masalah ini enggak saya baca betul tadi saya pagi enggak merojak Tadi pas ternyata di sini ada, saya tadi nggak nengok, ada juga di sini. Antum kira karena sudah saya baca dan saya nyinggung tadi masalah pasta gigi tidak? Enggak, saya tadi enggak baca. Ya kan? Buku tadi ini enggak saya tengok sejak kemarin. <clears throat> Ada kesibukan urusan jagung dan yang lainnya. Pertanyaannya apabila menggunakan sabun dan mencuci mulutnya dengan sabun ganti daripada siwak? Jawabannya sabun lah basah. Enggak mengapa bukan muhdas. Dulu adalah apa? Siwak. Dulu juga nggak ada asrama. nggak ada pondok wanita sekarang muhdas. La ilaha iya, iya. <laughs> Gimana suruh jawab mereka yang anti TNI? Anti TNI? TNI, terbit Indonesia? Indonesia. Nah. Nanti bilangnya apa? Saya bintas bukan hujah. Wah, Mantep lah. Ya, mantep. eh Hujah adalah kauluna. Nah gitu. Bapak kaulukum fi nador. Tapi <laughs> Karena beliau sebun la ba'sah. Laila nafilil jinsi. Mana kabarnya? Mahduf. <clears throat> la ba'sah istimaduhu. Nah, gitu. Sabun atau garu sabun la ba'sah. Sabun atau selain sabun enggak mengapa penggunaannya. Nah, itu. Lakin sunnah siwak indal wudhu, wa sholat wa ah, siwak. Nah itu. Takkan tapi sunnah siwak ketika wudhu, ketika dan sholat bersiwak. Nah itu. <clears throat> lakin walakin sobun, wa masbahu misalul fursa. Apa mana fursa? Si sikat. Sobun dan semisalnya seperti sikat wasbahiha hadza min di fil asnan fil awqat al munasibah. Dalam bab ma membersihkan gigi dalam waktu-waktu yang sesuai, yang layak, yang pas. Amma indah sholat, adapun ketika sholat masuk nggak pas-pas tadi gigi ini. Lah ya piye? Ya kan? Wa idzal wudu fasunnah siwak, maka sunnahnya adalah siwak. Nah, ketika wudu, ketika sholat Nah, itu siwak. Tapi kalau sekarang sholat mau sholat, nggak sikat gigi, baunya lempar tetanggamu. Apa? <clears throat> Maka inilah ya Maka itu jangan lalu ngotot. Mahdas-mahdas sampai nanti apa dibangun walak wal barok. Sebagian mereka mengatakan, kenapa kalau memang menurut antum pandangannya itu mubah, kok antum melakukan sehingga menjadi perpecahan? Kenapa perkara yang mubah menjadi perpecahan? Maunya menang sendiri. mau maunya apa? Demi persatuan nggak boleh melakukan yang mubah. Lah itu lebih kondi, kaidah kondi. Demi persatuan salafiyin nggak boleh melakukan yang mubah. La ilaha illallah. Ini kaidah muhtas yang nggak terasa. Kemarin tahu Akiyah setelah semuanya di situ. Mereka bilang, ya kan, demi persatuan salafiyin, sabitin, meninggalkan perkara yang mubah katanya. Kenapa dengan mubah saja jadi perpecahan? Jadi maunya apa? Demi persatuan, meninggalkan perkara yang mu, mubah. Tetap on di ini. Bukankah itu termasuk muhdas dalam agama? Itu enggak terasa kalau dia itu lagi ngelindur. Demi persatuan, meninggalkan yang mubah. La ilaha illallah. Kalau gitu nanti ada yang ingkari makan nasi, demi persatuan jangan makan nasi. <laughs> eh kayak asrama ya mungkin wae, demi persatuan ojo sampel akeh-akeh, nah, mungkin iso. Eh, demi persatuan aja nyambel Sepedes-pedes. Nah, mana mungkin. Mungkin sebagian koconan nggak seneng kok pedes. Nah, mana mungkin bisa yuk, Lah kok is kalau memang mencerdaikan kamu itu boleh, ya orang lakukan jangan kamu ingkar, ingkari. Kok demi persatuan jangan lakukan yang mubah. Dan kon di kaidah itu. Iku kaidah muslimin lebih jelek daripada punya kawan muslimin. Enggak terasa. Ya kan? Saya tahu kalian ngasih tahu sama mereka. Abu Mas'ud ngomong seperti itu, sampaikan. Silakan. Supaya yang hadir yang yang yang yang gaib. Soal qabla wudu, tanyaannya gue kan sebelum wudu. Naam. Indal matmadha wa idza bada'is shalah. Ha. Sebelum wudu, ya sebelum wudu, ya ketika mat matmadha apa matmadha? Berkumur. Matmadha ya midu Tamat madu ya tamat madu. Nah. Man syariba dasaman pada tamat mat. Siapa yang minum dasam supaya berku, berkumur. Apa dasam itu? Minum susu biasanya nggak dulu gini loh supaya bergumur. Dasam itu minuman yang kadang apa? Meninggalkan ke sini. Kayak apa? Hmm? Apa? Tasam itu apa? Kayak gini. Mungkin apa? Nah, kayak santan semisalnya. <clears throat> eh? Taib. Jadi besok lagi mulai malam ini ya antum ya, ikhwah. Kita harapkan jangan susah dibanguni. Jangan susah dibanguni. Bangun saja memang cuma bangun bangun bangun tapi kalau nggak digubris kadang-kadang jengkel lah ya tur tur bangun pengen terlalu gak tangi mau piye wae tur tur nah. nah ngono mulai malam ini ya kan jangan susah dibangun ini untuk mengamalkan tadi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minimal salat satu rakaat kalau nggak mampu tuh tiga ya satu mampu lima tiga dan semisalnya dan kalau bangun sebelum azan itu biasanya lebih semangat daripada bangun ya kan setelah azan. Nanti kita sudah takbir masih ada yang piek piek piek tadi subuh. Bingung kita. Terganggu. Baik. Insyaallah sampai di kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. dulu.